Bab marah untuk menjaga kehormatan-kehormatan syariat dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk hadis yang terakhir. Qala al-Imam nawawi rahimahullahu taala wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ra'a nukhamatan fil qiblah Fashaqqa dhalika alaihi hatta ru'ya fi wajhihi. Berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW melihat nukhamah. Nukhamah itu sesuatu yang keluar dari hidung atau dari mulut. Jadi bisa berarti ludah, bisa berarti ingus, atau bisa berarti dahak ya yang yang keluar dari mulut atau dari hidung, ingus atau dahak dan semacamnya. Yang dari dada ya, ingus atau dahak. Beliau melihat hal itu, kotoran itu di kiblat. Maksudnya di dalam masjid, di posisi kiblat. Lalu beliau merasa berat karena melihat ada kotoran di masjid. Siapa yang membuang ingus ini? Yang membuang dahaknya di dalam masjid. Dan beliau tidak suka dan tampak di wajahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau senang atau tidak tampak di wajahnya. Ini akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama fahassahu biyadihi lalu beliau bangkit dan beliau mengeriknya dengan tangan. Berarti sudah kering ya. Sudah kering berarti dikerik. Artinya apa beliau dihilangkan. Faqala lalu beliau berkata, "Inna hadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu." wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati fala yabzuqanna ahadukum qibala al-qibla walakin an yasarihi aw tahta qadamihi kata beliau sesungguhnya seorang dari kamu apabila apabila dia bangkit dalam salatnya maka sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Tuhannya dan sesungguhnya Tuhannya adalah antara dia dengan kiblat jadi Allah itu berada di antara kita dengan kiblat. Seperti apa? Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang jelas Allah enggak sama dengan makhluknya dan kita enggak boleh bayang-bayangkan. Kaifiahnya seperti apa? Wallahu a'lam. Ini berarti kita kalau sholat khusyuk karena kita munajat dengan Allah, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, maka jangan seorang dari kamu meludah di hadapan kiblat tapi hendaklah di sebelah kiri atau di bawah kakinya. Hadis ini ada muskilah ya. Ada yang salah paham. Loh berarti kita boleh meludah di masjid tapi sebelah kiri atau di kaki. Yang penting bukan di kiblat. Ini muskilah. Tapi ada keterangannya. Kemudian lanjutan hadis tadi, "Tsumma akhadha farfaridaihi fa basaqa fihi." ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا متفق عليه Kemudian beliau mengambil ujung dari kainnya, lalu beliau meludah di sana, lalu oleh beliau di apa namanya dikaitkan satu dengan yang lain, digosok-gosokkan, dan beliau mengatakan atau seperti ini. Beliau memberikan contoh langsung, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Al Imam Nawawi rahimahullah taala memberikan komentar komentar Imam Nawawi ya. Wal amru fil fusaqi fi an yasarihi aw tahta qadamihi huwa fi ma idza kana fi ghairi al masjid fa amma fil masjid fala yabsuqu illa fi tawfihi. Perintah untuk meludah di sebelah kiri atau di bawah telapak kaki itu apabila di luar masjid. Adapun di dalam masjid maka enggak boleh meludah kecuali di kainnya sendiri. Jadi bukan berarti hadis tadi boleh meludah di masjid tapi sebelah kiri atau di bawah kaki tidak. Maksudnya adalah di luar masjid. Jadi di luar masjid kita ngeludah di hadapan kiblat tetap nggak boleh, tapi sebelah kiri atau di bawah kaki. Kalau di dalam masjid, kalau dahulu itu di kainnya, kalau sekarang sudah ada tisu, tisu atau sapu tangan dan semacamnya. Inilah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara kandungan hadis ini yang pertama-tama adalah wujubul amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini wajib. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam kalau tidak ada yang melakukan itu, kita berdoa kepada Allah dan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar semampu kita wa izalatuhu fil yadi diimankan dan hendaklah menghilangkan kemungkaran dengan tangan kalau bisa. Pakai tangan ya, terjun langsung dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika iman." Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dirubah dengan tangan. Nomor satu pakai tangan. Kalau mampu. Kalau nggak mampu maka dengan lisan. Kalau nggak mampu maka dengan hati. Dan itu iman paling lemah. Dengan hati minimal itu benci, nggak suka kita doakan dengan kemungkaran. <clears throat> Kemudian kalau ada kemungkaran kita diam saja, maka diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti kaum istahamu istahamu ala safinah. Suatu kaum yang mereka itu patungan untuk menyewa perahu kapal laut. Kemudian mereka pun mendapat tempat yang berbeda-beda. Ada yang berada di bawah dan ada yang berada di tingkat atas. Kemudian yang di bawah itu kalau mau ngambil air naik dulu ke atas. Akhirnya mereka yang di bawah mengatakan kalau kita selalu ke atas kita akan capek. Bagaimana kalau perahunya dilubangi sehingga kita bisa langsung ngambil air. Ini berbuat mungkar atau tidak? Mungkar. Kalau didiamkan maka semuanya tenggelam, yang bawah tenggelam, yang atas tenggelam. Kalau dicegah, diingkari, maka yang di bawah selamat dan yang di atas selamat. Jadi kalau banyak kemungkaran itu ya Allah menurunkan bala, kena semua. Semuanya kena, yang baik kena, yang enggak baik kena kemungkaran, merubah dengan tangan. Hanya saja para ulama mengatakan ketika kita hendak merubah kemungkaran langsung dengan tangan, kita bertindak langsung, beraksi langsung, itu para ulama mengatakan ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, kemungkaran itu ketika kita ingkari hilang. Tingkatan yang kedua, kemungkaran itu ketika kita ingkari menjadi sedikit, enggak hilang tapi menjadi sedikit, meminimalisir. Maka yang pertama dan kedua ini masyruk, kita disyariatkan untuk mengingkarinya. Karena ada manfaatnya. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kemungkaran itu berganti dengan kemungkaran yang baru, yang kadarnya sama. Kita ingkari tapi ganti yang baru lagi yang sama. Maka di sini adalah maudhi'u ijtihad. Ini tempatnya para ijtihad. Ijtihad ya, para ulama berijtihad apakah perlu diingkari atau tidak. Karena toh timbul yang baru lagi yang seperti itu. Kemungkinan yang keempat ada kemungkaran kalau diingkari dia ternyata menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Menimbulkan kemungkaran lebih besar lagi. Maka di sini bahasa haram, ini adalah haram. Karena tujuan kita mengingkari kemungkaran, menghilangkan mungkar, tujuannya apa? Tujuannya adalah maslahat, mendatangkan maslahat, menghilangkan madorot. Kalau ternyata menimbulkan madorot lebih besar lagi, maka berarti nggak dilakukan. Yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalfil masoleh. Yaitu menolak keburukan, apa namanya? Menolak kerusakan itu didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Hanya saja kalau zaman dahulu ya, kalau di negara Islam, negara Islam yang yang menerapkan syariat Islam, itu pemerintah ada hai'ah. Ada organisasi yang tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu negara Islam harus ada seperti itu. Contohnya misalnya di Arab Saudi itu ada namanya Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Perlunya apa? Perlunya supaya masyarakat nggak turun tangan sendiri, nggak main hakim sendiri. Kalau ada kemungkaran, masyarakat lapor ke sini. ahli lapor. Di sana ada kemungkaran begini, begini, begini, begini, begini. Lah nanti mereka mengkaji dan mereka yang langsung turun tangan. Ini enak. Jadi nggak perlu masyarakat yang langsung turun tangan nanti terjadi kekacauan. Yang jadi masalah sekarang pemerintah nggak punya seperti itu. Jadi masalah ini. Ini yang menyebabkan sebagian masyarakat main hakim sendiri. Ya akibatnya di sini. Bagaimana supaya nggak main hakim sendiri? Ya mestinya pemerintah punya sarana seperti itu. Ini mungkar, tolong diingkari. Mereka mengkaji, kemudian mereka pun bertindak. Dan kita dulu ketika di Arab Saudi pernah melaporkan kemungkaran-kemungkaran yang ada dan mereka bertindak. Di antaranya ada laporan ada orang Indonesia itu yang berzina di sana, berzina ya. Mereka berada di penampungan berzina dengan temannya. Bahkan yang perempuan itu TKW juga, itu istrinya orang. Di Indonesia punya suami. Tapi di sana dia berzina. <clears throat> Ada laporan. Kemudian sebagian teman melaporkan ke Hai'ah ini, Hai'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dan mereka bertindak. Oleh mereka ditunggu saat yang tepat sehingga mereka tertangkap basah. Jadi punya bukti. Karena menuduh itu harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti, nggak bisa. Benar. Dan ternyata akhirnya mereka tertangkap basah. Mereka pun dihukum, dihukum dan kemudian dipulangkan. Hmm. Jadi ini penting ikhwan wa akhwat seperti Rasulullah Muhammad SAW ketika melihat kemungkaran ini beliau langsung turun tangan yaitu beliau marah dan beliau membersihkan masjid dengan tangannya yang mulia yang suci sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula hurmatul masjid, yaitu kehormatan masjid-masjid. Masjid adalah rumah Allah. Masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala punya kehormatan. Kita tidak boleh mengotori masjid dan kita harus membersihkannya. Orang yang membersihkan masjid, orang yang nyapu-nyapu masjid, jangan dikira itu kerjaan yang remeh. Pernah salah seorang tukang sapu masjid pada masa Rasulullah SAW ada yang menyebut laki-laki, ada riwayat yang menyebutkan perempuan, itu meninggal dunia. Kemudian para sahabat segera menguburkannya malam hari tanpa memberitahu Rasulullah SAW. Keesokan harinya Rasulullah bertanya-tanya, "Mana si fulan? Kok enggak kelihatan?" Atau "Mana si fulanah? Kok enggak kelihatan lagi?" Kemudian para sahabat bilang, "Ya Rasulullah, dia sudah meninggal, kami kubur tadi malam." Sahabat mikir ini orang apa sih memberitahu Rasulullah akhirnya ngerepoti Rasulullah nanti dikubur aja. Ternyata Rasulullah marah. Rasulullah marah. Hala azan temuni. Kenapa kamu nggak beritahu aku? Beritahu aku. Lalu Rasulullah minta ditunjukkan kuburannya. Mana kuburannya? Kemudian beliau datang ke kuburannya dan beliau sholat di kuburannya. Itu boleh ya. Sholat di kuburannya itu. Jadi ketika antum misalnya ketinggalan sholat jenazah jadi dikuburkan, antum datang ke sana, antum nyolati boleh. Ada yang mengatakan sampai satu bulan, ada yang mengatakan sampai jasadnya itu hancur, ada yang mengatakan kapan saja. Yang penting pokoknya ketika dia mati, kita termasuk yang ahli menyolatinya. Orang yang mestinya menyolatinya. Hanya saja kita datangnya terlambat. Misalnya antum di Malang, keluarga antum ada di luar pulau sana meninggal dunia. Antum gak mungkin pulang sekarang. Antum pulang tahun depan. Tahun depan itu ketika pulang nanti datang ke kuburannya nyolati, boleh. Itu boleh. Kemudian Rasulullah selesai menyolatinya dan beliau mengatakan inna hadhil kubur mamlu'ah zulmah. Kuburan-kuburan ini mula-mula penuh dengan kegelapan. Fanawwarallahu fi salati wa du'ailahum au kama qala alaihi salatu wassalam. Lalu Allah memberikan cahaya penerangan dengan salatku atau doaku kepada mereka. Jadi ini adalah merupakan pangkat tukang sapu masjid. Yang penting dia itu ikhlas. Walaupun dapat gaji nggak masalah. Yang penting niat semulanya adalah ikhlas dan gaji itu adalah tunjangan, tunjangannya. Niat semulanya adalah karena Allah, membersihkan rumahnya Allah, membersihkan masjid. Kemudian dapat tunjangan nggak masalah. Membersihkan masjid. Jadi kalau ada kotoran di masjid, jangan nanti takmirnya bilang nyuruh menyuruh sama Menyuruh tukang sapu ini ada kotoran, tolong diambil. Jangan, Anda ambil sendiri. Walaupun di sana ada tukang sapu. Tapi ketika kita lihat, masa kita nunggu tukang sapu dulu? Ya kita ambil sendiri. Ataupun yang lain-lainnya, tukang sapu. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula wujubul ghadabilillah idan tuhikat hurumatuhu. Wajib kita marah karena Allah. Apabila ada kehormatan-kehormatan yang dilanggar marah karena Allah ya. Bukan karena diri sendiri atau yang lainnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula as-salatu munajatun bainal 'abdi wa rabbih. Salat itu adalah munajat antara kita dengan Allah, munajat. Salat itu nikmat ya ikhwan, nikmat. Jangan kita menganggap salat sebagai kewajiban saja. Jangan dianggap sebagai beban. Tapi perlu kita anggap sholat adalah kebutuhan. Saya butuh sholat. Kalau nggak sholat, alangkah sumpuknya. Sholat. Nikmat. Kemudian juga di antara kandungan hadis ini pula al-amalul qalilu fis sholat la yufsiduha. Perbuatan yang sedikit dalam sholat tidak merusaknya. Perbuatan yang sedikit dalam sholat tidak merusaknya. Sebenarnya ini juga kurang tepat ya. Karena kalau kita lihat perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengambil kainnya lalu meludah di kain itu, kemudian menggosok-gosoknya, sedikit atau banyak? Banyak. Bahkan yang benar itu diterangkan oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya ya dalam kitab-kitab fikih. Al-amalul katsir fi shalah la yufsituha idza kana li haja aw darurah. Perbuatan yang banyak dalam salat tidak merusak salat kalau ada perlunya ada hajat atau darurat. Seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat gendong cucunya. Cucunya yaitu Umamah, putrinya Zainab. Digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah hendak sholat Umamah ini nangis, minta digendong oleh kakeknya. Dan Rasulullah sallallahu paling enggak tega kalau lihat anak kecil nangis, digendong, sholat jadi imam. Ketika sujud ditaruh dulu, ketika bangkit digendong lagi. Ini amalnya sedikit atau banyak? Banyak, tapi boleh. Atau misalnya ketika di stop depannya antum ada orang yang batal, dia pergi. Lalu antum di stop di, di belakangnya. Antum jalan ke depan. Itu gerakannya banyak atau sedikit? Banyak, tapi perlu bahkan wajib itu, gerakan yang wajib untuk mengisi stop. Jadi gerakan yang banyak tapi ada perlunya, ada hajatnya boleh. Tapi ada hajatnya boleh. Contohnya juga sekarang ini yang banyak ketika orang sholat lupa mematikan handphonenya. Ketika sholat bunyi, jangan dibiarkan. Ambil handphone itu dan matikan. Jangan diterima ya. Batal sholatnya. Jadi dimatikan. Jadi diambil, dimatikan. Karena ada orang dibiarkan aja. Dia nganggap nanti kalau saya matikan batal sholatnya. Enggak, diambil aja. Santai aja. Islam itu gampang. Dimatikan. Sudah selesai. Jadi perbuatan yang banyak dalam sholat tidak membatalkan. Karena ada juga sebagian madhab mengatakan nggak boleh lebih dari tiga gerakannya. Kalau tiga batal. Ya. Sehingga kalau ada gatal di kepalanya, garuknya gini. Satu, dua, tiga. Ya, nggak boleh lebih. Ya, kalau gatal di ya garuk aja, biasa aja, santai aja. Bagaimana kalau ketika digaruk sini, gatalnya pindah ke sini? Ya digaruk lagi, nggak apa-apa. Boleh. Jadi gerakan itu kalau ada perlunya nggak apa-apa. Karena kalau nggak digaruk sama nggak khusyuk sholatnya. Gatal terus. Jadi gerakan yang banyak dalam sholat tidak membatalkan sholat kalau ada perlunya, ada perlunya, ada hajatnya. Kecuali kalau gerakan banyak nggak ada perlunya ya, gerakan banyak nggak ada perlunya. Yang mana kalau orang lain itu lihat dia, orang lain itu bertanya-tanya apakah dia ini sholat atau enggak sih? Nah itu batal sholatnya. Itu batal sholat. Contohnya apa? Misalnya ketika sholat dia tuh lihat jamnya masjidnya. Ini oh, jam berapa? Nah, lihat dia jamnya sendiri. Oh, kayaknya nggak cocok. Terus dia betulkan jamnya. Nah ini orang yang lihat dia kan bertanya-tanya ini sholat apa enggak sih orang ini? Eh, itu batal sholatnya. Itu gerakan banyak enggak ada perlunya. Atau ketika sholat dia main-main, main-main jenggotnya, main banyak main-mainnya. Sehingga orang itu ketika lihat ini sholat apa enggak sih orang ini, itu batal sholatnya. Dan yang lain-lainnya banyak contoh-contohnya. Kemudian yang terakhir di antara kandungan hadis ini jawazul buzaq liman kana fi sholati idhtaja lidzalik. Boleh meludah di dalam salat kalau diperlukan. Meludah ya, meludah atau mengeluarkan ingus atau dahak dalam salat. Kalau perlu enggak apa-apa. Jadi kita ambil tisu, kita taruh di tisu. Misalnya batuk keluar dahaknya, taruh di tisu. Boleh. Lalu tisunya disimpan lagi. Najis, enggak najis. Ya najis itu ya. Cuman kotor. Sama dengan air mani. Air mani sama dengan ingus, Tidak najis tapi kotor. Ya itulah mungkin yang bisa disampaikan pada hari Ahad ini.